Wabtada <clears throat> biinsali wahyihi biirsali Jibril ilaih. Yang Allah awali kepada beliau dengan menurunkan wahyu biirsali Jibril. Dengan mengutus Jibril alaihissalam ilaih. Kepada beliau. Sallallahu alaihi wasallam. ورأى أمرا لم ير مثله ولا ala على alaihi عليه إلا المرسلون maka beliau melihat kepada suatu perkara yang belum pernah beliau melihatnya. Yang seorang tidak akan sanggup as-salat kokoh di tempatnya. indah musallun kecuali para rasul. Maka indah dhalika inzi'aj hina ra'a Jibril rasul pun gemetar suratnya, tubuhnya. Manakala melihat Jibril alaihissalam dengan postur tubuh aslinya ketika beliau di sebuah firman. Bahasa ahlan faqala zamiluni zamiluni. Maka ketika melihat Jibril alaihissalam beliau bergetar. Maka beliau kembali ke kampungnya, ke rumah keluarganya. Alimah imam rahimahullah mengatakan bahwasanya membawakan riwayat Rasulullah Wasallam dipanggil oleh Jibril alaihissalam Ya Muhammad Assalamu ya Muhammad Rasulullah. Salam sejahtera atas dirimu wahai Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Maka falsafat aku menoleh kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ke sebelah kanan tidak ada siapa-siapa, melihat ke sebelah kirinya tidak ada siapa-siapa, ke arah depan dan belakang tidak ada siapa-siapa. Fa'idahu maka tiba-tiba di Jibril alaihissalam ada di atas antara langit dan bumi. Ini wujud asli. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sanggup berjalan. Beliau terjatuh melihat sosok yang sedemikian hebat. Itu Jibril alaihissalam. Ah, sayapnya menutup ufuk, tubuhnya besar, lututnya menjulang sampai kepada langit. Ini wujud Jibril asli alaihissalam. Wajar kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sesuatu yang belum pernah dilihat maka beliau mengatakan terlindungi, terlindungi selimuti saya. Selimuti saya. Bahwa syara'atul fara'id dalam keadaan beliau bergetar urat-urat. Tuma ja'ahu Jibril faqala kemudian Jibril mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkaitan dengan surat al falaq Yaitu Iqra. Setelah Iqra turun ayat surat. yaitu Al-Muzammil dan Muzammil. Faqala ma ana biqari. Laka la salatu saya bukan orang yang pandai membaca. Saya bukan huruf, tidak bisa membaca, tidak pula bisa menulis. hatta Maka didekatlah Rasul sampai terasa dekat badannya. Dalam sirat Indonesia sampai-sampai beliau tidak bisa bernafas. Hampir saja kan. Wahu yu'alimu ala qira'ah. Sementara beliau berupaya untuk membaca, tapi tidak bisa membaca. Baqarah akhirnya beliau diajarkan membaca dan beliau membaca. Sallallahu alaihi wasallam, Wa Tumma alqallahu alaihi as-salam." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewakafkan dada beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Saya mengutip ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi Yudha Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan wahyu itu terjadi pada tujuh tingkatan. Ada tujuh model, ada tujuh macam. Bagaimana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya singkat, yang pertama itu ru'yatul sadiqah. Mimpi yang benar. Beliau mimpi seperti melihat fajar menyingsing. Dan itu wahyu. Wahyu yang disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan demikian dan demikian. Ini cara penyampaian wahyu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yarqihi fi wa qalbi. Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu dengan memasukkan wahyu tersebut ke dalam dada Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga langsung mudah dengan mengingat. Ini yang kedua jenisnya. Poin yang ketiga, Jibril yatawassal al-mulk rajulan. Jibril alaihissalam sang malaikat ini beliau menyerupai, mengisahkan menghikayatkan, berubah wujud ketika menjadi seorang lelaki. Kemudian disampaikan wahyu. Sebagaimana hadis itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala datang seorang lelaki rambutnya hitam baju yang teramat putih. La yura'alahi asarul safar. Tidak kelihatan pada wajah orang tersebut berkas-berkas perjalanan. Faqala ya Muhammad akhirni ila akhir. Kemudian mengatakan wahai Muhammad, demikian. Jibril menyampaikan wahyu dalam bentuk sosok manusia, lelaki. Raja yang keempat, anu ya'ti bi mithli salsal darah. Yaitu dan ini paling terberat kata Nabi SAW. Dan kata Aisyah, kata Khabib Ibn radhiyallahu taala anhu, mereka mengatakan ketika datang Jibril menyampaikan wahyu berupa seperti gemerincing lonceng yang diseret di atas batu yang keras. Pekik di telinga. Jadi ini paling berat. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan ketika datang musim dingin, ketika kami merasakan musim dingin, maka tiba-tiba wahyu turun. Karena wahyu itu turun sering di rumah Aisyah radhiyallahu taala yang tidak diturunkan di kamar istri-istri selain beliau radhiyallahu taala jadi itu utama bagi Aisyah radhiyallahu taala meskipun dalam selimut yang satu ayat Al-Qur'an Karim tetap turun yang tidak turun pada istri-istri selain beliau radhiyallahu taala Kata Aisyah, ketika musim dalam keadaan dingin, aku melihat Rasul dalam keadaan berkeringat seperti bola-bola mutiara. Ini ketika turunnya wahyu. Pekik telinganya, terasa berat. Demikian pula sahabat yang lain mengatakan, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak rahul Bukhari Muslim, ketika Rasul berada di atas kendaraannya, tiba-tiba pun saja jatuh meringkik. Demikian pula sahabat yang lain menceritakan bahwa ketika turunnya wahyu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memegang lutut saya. Kemudian ketika turunnya wahyu, Subhanallah berat sekali rasanya. Apa yang menimpa pada lutut saya hampir-hampir saja atau seperti saja lutut saya ini terkena dengan batu yang sangat besar. Ini yang paling yaitu mendengarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala seperti suara gemerincing lonceng yang diseret di atas batu yang sangat keras. Oke. Ini yang keempat. Yang kelima, ya Rabbuk fi suratil lati sudah Melihat malaikat. Ya Rabbuk melihat malaikat dalam bentuk wujud aslinya. Bagaimana? Turun ayat Muzammil dan Melihat wujud asli. Sayapnya 600, kemudian di menjulang sampai ke ufuk langit dun, langit dunia tertutup dengan tubuh Jibril alaihissalam. Jadi pun berat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di awalnya saja. Ada pun di akhirnya karena sudah biasa melihat maka beliau tidak lagi berkata. Kemudian yang keenam dengan memanggil Rasul naik ke atas langit seperti wahyu Allah Subhanahu wa taala di akhir dua ayat pada surat Al-Baqarah. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمكم الله يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويحرم من يشاء إلى آخر العالم Ini Mi'raj ketika beliau mendapatkan wahyu diangkat yang menuju Nabi. Ini yang kedua Kemudian wahyu terakhir itu kalamullahu lahu minhu bila wasitah Yang terakhir adalah Allah berfirman langsung. Berbicara kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bila wasitatin tanpa ada perantara diri alaihi berdialog sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa ketika Allah berfirman memanggil Musa alaihissalam, salam anidil zalimin agar engkau wahai أقصوك وهي موسى عليه السلام دافع القوم الظالم قوم فرعون ألا يتقون إذ قوم فرعون الظالم ألا يتقون semuanya Allah yattaqun. Tidakkah dia mau bertakwa? tidakkah dia mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada amdi. Itulah mereka para nabi. Sallallahu alaihi wa sallam. Dakwahnya satu. Dan demikian tujuh tahapan Rasul alaihissalatu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama. Satu, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang hak untuk diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya siapa yang berani-berani menentang satu rasul, beriman kepada seluruh rasul, tapi tidak beriman kepada satu orang rasul, maka dia kafir saya beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi saya tidak beriman kepada Isa. Ada kafir. Saya beriman kepada Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa tapi tidak beriman kepada Muhammad. Ini pun kafir. Semuanya kafir kalau dia mendustakan satu saja dari kalangan Rasul alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabat qaum Nuhin mursalin kaum Nuh alaihissalam. Mereka telah mendustakan. Siapa yang didustakan? Atau orang Nuh? Nuh alaihissalam berapa? Allah Dan subhanallah. ma amana ma'ahu illa قَلِيلٌ Tidak ada yang beriman kepada Nuh kecuali sedikit saja. Abdullah bin Abbas mengatakan berapa orang? Mengatakan dulu. Subhanallah. Satu Nabi ratusan tahun. Kalau ditafsirin al-fasadatin illa khamsina aman. Kalau katakan, orang ini, itu Nuh alaihissalam tinggal bersama mereka. Seribu tahun kecuali lima puluh tahun. Seribu tahun kena kecuali lima puluh. Berarti tiga ratus lima puluh tahun. Dakwah kepada Tauhid la ilaha illallah yang menyambut cuma ilah para ulama. Ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 10 tapi tidak sampai kepada angka 100 subhanallah wa ma amana ma'ahu illa qalil tidak ada yang beriman kepada Nuh kecuali sedikit saja Nuh rasul yang yang pertama karena dari Adam tidak ada satupun yang melakukan kesyirikan terjadi pembantaian memang terjadi pembunuhan Habil wa Qabil terjadi berbagai macam kejahatan tapi tidak satu pun yang melakukan kesyirikan Ketika zaman Nuh alaih muncul generasi-generasi yang mereka cinta kepada para tokoh-tokoh ahli ibadah, Ya'ud Nasr, Yahud, lima tokoh dari kalangan orang saleh. Ternyata lima tokoh tersebut dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat semua dalam satu dasar periode. Maka mulai syaitan wahyu kepada mereka dengan membuat gambar. Dalam membuat gambar Kemudian dia baik. Mereka adalah para tokoh-tokoh yang kalau mengingat sebuah petuah mereka bergetar hati berlinang air mata kan. Maka ketika kami ditinggalkan, kami merasa terpukul. Siapa yang nanti akan berikan nasihat? Maka dimulailah membuat gambar-gambar sebagai pengenangan, mengenang jasa mereka, mengenang ketua-ketua mereka, nasihat-nasihat mereka, diletakkan di tempat-tempat majelis-majelis mereka biasa duduk, Memberikan ceramah. Mulai gambar. Setelah itu patung. Setelah patung dibuat, masih sama. Tujuan. Cuma mengenal, mengenal jasa saja. Kalau melihat wajah mereka, mengingatkan kami kepada Allah. Ingat kepada petuah-petuah. Tujuan itu saja. Selesai. Tidak ada kesyirikan. Cuma sekedar mengingat wajah, mengingat kepada petuah-petuahnya. Dan ini menjadikan kami semangat untuk beribadah. Karena mereka para tokoh yang suka memberikan contoh kepada kami dengan contoh-contoh yang baik. Ketika kami kehilangan mereka, seolah-olah diri kami tembus keimanan turun. Kemudian diberikan nama-nama mereka. Ya Allah Ya Zul. Muncul generasi yang bodoh. Hilang ilmu. Jauh daripada ilmu kenabian. Mulai. Mereka menyembah Rukyah ilmu ketika ilmu dilupakan, muncul generasi-generasi yang bodoh yang syaitan memberikan ilham-ilham kepada mereka. Ini adalah bapak moyang kalian, sesembahan bapak moyang kalian. Kalau bapak moyang kalian minta hujan, maka mereka akan sujud kepada patung-patung tersebut. Akhirnya melakukan kesyirikan. Maka diutuslah Nuh alaihissalam. Rasul yang paling pertama kali diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi perhatikan firman Allah. Kasarat كذبت قوم نوح Kau قوم mereka telah mendustakan para rasul Nah, rasulnya berapa baru satu Nuh saja sebelumnya tidak ada rasul nabi nabi nabi nabi sampai kepada Adam sebelum sebelumnya tidak ada rasul rasul yang pertama kali itu alaihissalam lima rahul Bukhari sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ketika Nabi menceritakan tentang mahsyar seluruh manusia mereka berkumpul lelah letih mereka takut kepada Rabbul Alamin capek mereka maka mereka menginginkan agar segera keputusan diberikan oleh Allah maka minta syafaat siapa kira-kira yang bisa memberikan syafaat mereka lari kepada Adam alaihissalam anta abun engkau adalah bapaknya manusia berikanlah syafaat minta kepada Rabbul Alamin agar ditegakkan hisab ada alaihissalam minta uzur nafsi nafsi nafsi. Pergi kalian kepada Nuh alaihissalam. Kata Rasulullah alaihissalam mereka para manusia berkata kepada Nuh anta awal musuh. Ini syahid. Engkau adalah Nuh Rasul yang paling pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Rasulnya cuma satu pada zaman. Tapi kata Allah kasabat qaumul al-mursalin. Kaum Nuh mereka telah mendustakan para rasul Kenapa? Mendustakan satu rasul berarti mendustakan seluruh para rasul. Karena yang mengutusnya sama. Karena yang dibawanya utama. Apa yang diserukan oleh mereka para rasul satu. Kalau kalian berani membantah satu saja dari kalian para rasul berarti kalian telah membantah seluruh para rasul karena yang mengutusnya sama dan apa yang dibawanya pun sama. Demikian. وتاب عليه الوحي حتى بلغ مبلغا ما بلغ أحد من المرسلين kemudian berurutan wahyu wahyu sampai Nabi Muhammad SAW menyampaikan menyampaikan sebagaimana tugas mereka para rasul alaihi wassalam yaitu tugas mereka adalah menyampaikan menyampaikan belum risalah فسبحان الله ما أعظم التفاوت بين ابتداء نبوته ونهايتها maka maha suci Allah subhanahu wa ta'ala akan besarnya perbedaan antara awal kali diutus Rasul alaihi salatu wasallam dengan nihayanya dengan akhir ditutupnya risalah jauh sekali perbedaan masyakoh demi masyakoh, akhirnya menang. Maka siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu, maka mereka adalah orang-orang yang menang. Karena apa yang dibawa oleh Rasul adalah ilmu jadi ilmu yang akan menghantarkan seorang hamba kepada keyakinan. Sekali-kali seorang tidak akan pernah dikalah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada Musa, dalam dua ayat, Nabi Musa mengatakan, ketika beliau Ba'sya Fir'aun Datanglah kalian wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun dan juga kepada kaum. Sungguh mereka adalah kaum zalim. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Nabi Musa alaihissalam meminta untuk meminta bantuan kepada Rabbul Alamin. Walahum alaiya dhanbu fa'akafu turun. Aku punya kesalahan kepada mereka ya Allah. Aku pernah membunuh mereka salah salah dari kalangan muslim. Fa'akafu turun. Aku khawatir mereka pun akan membunuh. Allah kalla. Allah katakan kalla. Sekali-kali tidak akan ini. Dalam ayat yang lain dikatakan Ba'tiya bi ayatina. Datanglah kamu, hai Musa dan Harun kepada dia. Dengan membawa ayat. Sebutkan dalam Al-Qasas. Di ayatina antuna. Wa manitaba'akum al-ghalimun. Kamu. Dengan membawa ayat-ayat kami. Dan juga orang-orang mengikutimu. Mengikuti ayat. Mengikuti kita Allah. Ghalimun. Kalian akan benar akan dimenangkan oleh Rabbul Alamin. Seberapa hebatnya musuh. kan? kalau dia istiqamah di atas kita, di atas wahyu Allah Subhanahu wa taala ghalib, dia akan tenang. Akan tetapi barakallahu fiikum inna nasra maas Yang namanya pertolongan itu akan datang. Akan datang bersama kesabaran kalian. Firaun Tentaranya, subhanallah. Luar biasa. Nah, pasukan nomor pasukan Pasukan infanteri. Pasukan pedofran. Allah juga Allah jadi kita tukang-tukang sihir yang panjang Ini tentara-tentara Fir'aun yang terlaknat. Sementara Musa apa yang dimiliki? ini tidak memiliki apa? Tidak memiliki kekuatan. Dari terakhir budaknya Fir'aun ketika itu. Orang-orang yang dipekerjakan yang dihinakan oleh Barzaqib di Mesir oleh Fir'aun. Dan Israel, bangsa Yahudi. Tapi dihinakan oleh mereka. Orang-orang Mesir, Mereka diperbudak. Mereka punya tenaga, tidak punya kekuatan. Tapi Nabi Musa alaihissalam memiliki satu yang tidak dimiliki oleh Fir'aun yang terlaknat. Ar-Risalah. Kerasulan. Wan-Nuruh. Ayat. Min ayatillah daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Komitmen di atas kita Allah Taurat as-sabr. Ala hukmi sabar terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan bukan tenaga, bukan senjata, bukan biasa kita bukan. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tammat kalimatu rabbika ala bani إسرائيل lima صبرت Telah sempurna kalimat Allah. Telah sempurna kalimat Allah ada Bani Israel. Kepada mereka Bani Israel. Sempurna sudah kalimat Allah. Dimenangkan mereka. Lama sabaru. Karena kalau mereka bersabar. Bukan dia Yang mengalahkan Fir'aun. Menumpangkan Fir'aun. Bukan senjata. Bukan kekuatan. Tapi ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hukum. Salah. Ya kita. Keyakinan Musa alaihissalam. Wajar kalau setiap orang yang mendapatkan pujian. Sampai-sampai ketika Nabi Allah Musa alaihissalam dikejar. Waktu malam berangkat. di ibadi. berangkat ketika malam bersama hamba-hambaku. Wasiat perintah dari Rabbul Alamin kepada Musa alaihissalam. Berangkat ketika malam pergi. Tinggalkan Fir'aun. Yakin Musa berangkat sudah malam-malam. Ternyata ketika subuh. Fir'aun yang terlaknat mengetahui bahwasanya Bani Israel telah lari dari kekejaman Firaun dikejar. Kemudian sampai tepi pantai. Kemudian kepada Allah masyarakat diletakkan Nabi Allah Musa apa yang dilakukan? Ketika mereka berlari dengan tanpa menggunakan kendaraan, cuma melalui alat kaki saja menggunakan kaki-kaki mereka. Sampai tepi pantai sementara Firaun yang terlantar dengan kuda, dengan kuda kendaraan-kendaraan mereka Wajar kalau sebagai para sahabatnya waqala ashabu Musa inna lamudrakun. Berkata sebagian teman-teman Musa, sahabat. Radhiyallahu ta'ala anhu. Kita akan benar-benar tersusul oleh mereka. Melihat kuda, melihat unta. Sudah sampai tepi pantai, mereka sudah ada di ujung pantai. Kita akan tersusul oleh Musa alaihissalam. Kala kalla dari Musa tidak sekali-kali tidak akan bisa mereka menyusul kita. Lihat keyakinan seorang muslim. Alaihi Inna ma'iya Rabbi, sungguh bersama saya Rabb. Perhatikan keyakinan seorang Musa alaihi. Bersamaku rabb. Innahu sayahdi. Pasti dia akan memberikan petunjuk kepada diriku. Fa'auhayna. Disambut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menggunakan kalimat A. Langsung. Oleh karena ya, ikhwan. Ketika kita menjalankan hukum Allah, menjalankan kitab Allah, menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Sabar. Antum mendapatkan hujah dari kalam Allah, hujah dari kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih berjalan di atas. Sabar, meskipun manusia mengganggu dirimu, memberikan tutup-tutup kepada dirimu. Dia bagaimana Musa alaihi wasallam tahu haina an diasalkan ke Maka kami langsung wahyukan kepada Musa untuk mengayunkan tongkat ke arah Zahrun kepada lautan. Falbalasa maka terbelahlah menjadi dua buah. Buah daripada istiqomah. Buah daripada kesabaran dan itu yang di alam oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari awal berat berat berat berat, berat sampai kepada dihadap berbagai macam ujian-ujian beliau dan mati. Dan jangan pernah berpikir, kalau selesai ujian berarti enteng depan. Salah. Inna asyaddan zidala bala'an alam dia summan antasal Semakin tinggi derajat keimanan antum kalian, semakin berat pula ujian. Dan tidak lain fungsi yang ujian agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui di antara kalian. Siapa yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang kafir, siapa yang dusta. Cuma main-main saja itu, Cuma ikut-ikutan saja. Ternyata goyang juga. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna mu'min, mata mu'min kasyajarat, kasyajaratil aman. Berumpamaan seorang mukmin itu seperti sebuah pohon khomah. Pohon khomah itu bukan nama pohon, buah khomah bukan, tapi bentuknya khomah itu. Akarnya kuat mencakar bumi atau menghujam bumi, bahkan mencakar lagi. Dia di tempatnya. Tusayri yang kadang dihempaskan oleh angin ke kiri ke kanan. Hampir-hampir saja jatuh, tapi karena kuat kokoh akarnya kembali ke tempat semula. Ini sifat mukmin. Ujian seberapa pun, sehebat apapun, dia akan terkoyak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke utara. Tapi tidak jatuh. Ini perumpamaan seorang mukmin. Dia akan kembali ke tempatnya. Akar yang tetap terhujam bumi, batangnya tetap mencakat langit. Wa munafik, munafiq adapun perumpamaan seorang munafik jalan ruz seperti pohon yang kalian makan. Pagi. Tubayyur rih sama dia pun akan mendapatkan ujian. Ke kiri, ke kanan. Tapi kalau kena ujian yang berat, dia akan jatuh dan tidak akan bisa balik ke tempat semula. Tahu bapak? Ya, Bisa bangun lagi dia? Tidak bisa. Jatuh dan hajat. tak saya. Ada pun mungkin, ketika dia mendapatkan ujian, menegakkan kalau Allah, mengikuti petuah-petuah Nabi yang baik, Alaihissalam. salatu wassalam, dia mendapatkan ujian sampai hampir-hampir jatuh ke kanan, tapi dia akan kembali kepada tempatnya. Ini perumpamaan seorang mukmin. Sahih Bukhari wa Muslim. Dari Nabi alaihi salatu sudah isi الله تعالى أعلم إن شاء الله تعالى بكرة السبحان وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك